Nah, ini definisi hal yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum rahimahullah. Qala syarih berkata pensyarah fa idza qulta jika engkau katakan jaa zaidun telah datang zaid faqadim bahamal halu allati jaa 'alaiha zaidun maka keadaan yang Zaid berada di atasnya itu masih samar. Nah, ketika engkau katakan dengan ucapan ja Zaid, telah datang Zaid, maka keadaan Zaid itu datang itu masih samar. Fatakul engkau katakan rakiban. Sehingga engkau katakan sebagai engkau engkau katakan menjelaskan keadaannya menjadi engkau katakan rakiban jaa zaidun rakiban faqad fassara al-halata allati kana 'alaiha fi hali maji'ihi maka ucapan ini ucapan rakiban menafsirkan keadaan yang mana Zaid berada di atas keadaan tersebut ketika Zaid datang. Yani Zaid datang dalam keadaan rakiban berkendara. Thumma Kemudian Ibnu Ajurum menyebutkan contohnya Bikaulihi dengan ucapan beliau Nahu jaa Zaidun rakiban. Telah datang Zaid dalam keadaan berkendara. Wa tul farasa Aku menaiki kuda dalam keadaan sudah dipasangi pelana. Walaqitu Abdullahi rakiban dan aku menemui Abdullah dalam keadaan berkendara. قال فصاحب الحال hal fil الأول awal Maka sahibul hal pada contoh yang pertama itu adalah fa'il Zaid. Sahibul hal itu isim yang dijelaskan keadaannya oleh hal. Itu sahibul hal. Untuk contoh yang pertama, ja'a Zaidun rakiban, sahibul halnya adalah lafat Zaid yang merupakan fa'il. Wa qadim bahama haluhu fi maji'ih dan keadaannya samar. Keadaan Zaid itu samar ketika dia datang. Fafussira rakiban sehingga ditafsirkan dengan ucapan rakiban dengan hal. Wa sahibul hal fil misal tsani maf'ulun bih. Adapun sahibul hal pada contoh yang kedua, ini pada contoh rakibtul farasa musraja, sahibul halnya adalah maf'ul bih. yakni lafaz al-faras. Al-faras ini sahibul hal, sesuatu yang dijelaskan keadaannya oleh hal. Wa qadimbaha mahaluhu fi rukubih. Dan sungguh keadaan kuda al-faras ini samar ketika dia ditunggangi. Fafussira musroja sehingga ditafsirkan dengan musrajan. Sehingga menjadi jelas bahwasanya kuda tersebut ditunggangi dalam keadaan dipasangi pelana. Wa amal mithalus salis, adapun contoh yang ketiga laqitu Abdullahi rakiban fayahtamilu alhalu fihi fihi yakuna min alfa'il alladhi huwa ta. Maka ada kemungkinan hal pada contoh ini adalah nam menjelaskan fa'il, menjelaskan fa'il yang merupakan tak domir. Nah, sehingga pada contoh ini contoh yang ketiga lagi itu Abdullah rakiban kemungkinan halnya menjelaskan fa'il yaitu tak fi laqitu pada fi'il laqitu wa ayyakuna halan minal maf'ul alladhi huwa Abdullah dan ada kemungkinan yang kedua adalah dia menjadi hal dari maf'ul bih yaitu Abdullah sehingga sahibul hal sesuatu yang dijelaskan keadaannya oleh hal ada dua kemungkinan pada contoh yang ketiga bisa jadi fa'il bisa jadi maf'ul bih Nah, sehingga bisa jadi pada contoh ini laki itu Abdullah Rokiba aku menemui Abdullah Rokiba bisa jadi yang berkendara adalah saya, aku, Tomirta, dan bisa jadi yang berkendara adalah Abdullah. Aku menemui Abdullah dalam keadaan berkendara. Bisa jadi aku, sang pembicara yang berkendara, bisa jadi Abdullah yang berkendara. Qala qawluhu dan ucapan Ibnu Ajurum wa ma asbaha dzalik dan semisal itu ay ma al muthul al madhkurata fi kaunil hali mufassiran liman bahama minal hayat. Yani semisal contoh-contoh yang telah disebutkan di mana hal itu menjelaskan sesuatu yang samar dari keadaan. Qawluhu dan ucapan Ibnu wa la takunul halu illa nakirah dan hal tidaklah berbentuk melainkan isim nakirah Nah, ini diantara hukum-hukum terkait dengan hal. Yang namanya hal harus nakirah. Yakni nakiratan mahbah. Yakni nakirah yang mahbah, yang murni. Nahul musulil mutaqaddimah. Seperti contoh-contoh yang telah lewat. Yang betul-betul nakirah. Seperti rakiban, musrajan, Naam. Au nakirah mukhassasah atau nakirah yang ditaksis yang dikhususkan. yakni dikhususkan dengan disifati. Diberikan na'at atau dimudhafkan kepada isim nakirah. Kakaulika seperti ucapanmu, ja'a Zaidun rakibal farosin farasin. Ja'a Zaidun rakiba farasin Ja'a Zaidun rakiba farasin. Zaid telah datang dalam keadaan menaiki atau menunggangi kuda. Falhal fi hadzal misal takhassasat bil idhafa ila nakirah. Maka hal pada contoh ini menjadi terkhususkan dengan sebab mudhaf kepada isim nakirah. Kita lihat halnya adalah lafat rakiba. Dan rakiba ini isim nakirah yang ditakhsis, yang dikhususkan dengan cara dimutofkan kepada farosin kepada isim nakirah yakni farosin qala wa kalamuhu syamilun laha lidukhuliha tahta nakirah dan ucapan Ibnu Ajrum yakni hal harus berbentuk nakirah ini mencakup nakirah yang ditaksis mencakup nakirah yang dikhususkan dikarenakan nakirah yang dikhususkan juga masuk masuk di bawah kategori isim nakirah Qala wa qad ta'ti al-halu ma'rifatan fil lafzi. Dan terkadang hal datang dalam bentuk isim ma'rifah. Ya, terkadang hal datang dalam bentuk isim ma'rifah secara lafaz. Li'annaha mu'awwalatun bin nakirah. Dikarenakan dia bisa ditakwil menjadi isim nakirah. Sehingga bisa hal hal berbentuk isim ma'rifat dengan syarat dia bisa ditakwil ke isim nakirah. nah contohnya ja'a Zaidun wahdahu. Telah datang Zaid dalam keadaan sendirian. Di sini wahdahu dia isim ma'rifat. Ya lafat wah, wahda mudhaf kepada dhamir. Isim yang mudhaf kepada dhamir hukumnya ma'rifat. Sebagaimana yang telah lewat. Namun di sini bisa menjadi hal dikarenakan bisa ditakwil ke isim nakirah. Ai takwilnya adalah munfaridan. Ya bisa ditakwil ke isim nakirah yaitu munfaridan. Telah datang Zaid dalam keadaan bersendiri. Qala qawluhu dan ucapan Ibnu najurum wala takunu illa ba'da tamamil kalami. Ini hukum hal yang kedua. Hal tidaklah datang melainkan setelah sempurnanya kalam. Ya, hal tidaklah datang pada pada susunan kalimat kecuali setelah kalam sempurna. Yakni ya, yakni bah annal hal fadlah, bahwasanya hal itu fadlah sebagai pelengkap tambahan dalam suatu kalam. <coughs> Fala takunu illa ba'da ayyatimmal kalama ba'da ayyatimmal kalamu dunaha. Sehingga tidaklah datang kecuali setelah kalam sempurna dengan tanpa hal Wa makna tamamil kalam, adapun makna kalam itu sempurna, ayyak khudal fi'lu fa'ilahu. Fi'il sudah mengambil fa'ilnya. Au maf'ulahu. Atau fi'il sudah mengambil maf'ul bihnya. Itu makna kalam itu sempurna. Makna kalam itu sempurna. Fi'il sudah mengambil fa'il dan maf'ul bihnya. Kalau dia butuh maf'ul bih. Nah, walaisal muradu ayyakun al kalamu mustaghniyan anha dan bukan yang dimaukan adalah kalam itu tidak butuh dengan hal tidak maksud kalam itu sempurna fiil sud sudah mengambil fa'ilnya atau jika fiilnya mutaaddi fiil sudah mengambil mengambil fa'il dan maf'ul bihnya baru setelah itu baru setelah itu didatangkan hal sehingga bukan yang dimaukan dengan sempurnanya kalam itu ya, ya, yaitu kalam itu sudah yaitu kalam tidak membutuhkan hal tidak bukan itu maksudnya bidalili qawli syair dengan dalil ucapan penyair innamal mayyitu man ya'ishu kaiba kasifan baluhu qalilar rojai sesungguhnya orang yang mayit adalah orang yang hidup dalam keadaan bersedih hati kasifan baluhu senantiasa murung qalilar rojai dan sedikit harapannya idh yasihul istighna'u bima qabla al hal Sebab tidak sah mencukupkan dengan sebelum hal. Ya dengan kalimat sebelum hal. Fatakul sehingga kau katakan innamal mayyitu man ya'ishu. Sesungguhnya orang yang mayyit itu orang yang hidup. Nah, ini saja, ini belum belum belum cukup dikatakan sempurna kala, masih butuh yang namanya hal. Yani hal berupa kaiban, kasifan, qalilar roja'i ini menunjukkan apa? Yang dimaukan dengan sempurnanya kalam itu fiil sudah mengambil fa'il atau maf'ul bihnya. Bukan yang dimaksudkan dengannya kalam itu tidak butuh hal. Ya dengan dalil syair sy, sy, naam syair ini. Ya, dalam syair ini dalam bait-bait syair ini yang namanya kalam masih butuh yang namanya hal. Gak bisa mencukupkan dengan kalimat sebelum hal. Qala qawluhu dan ucapan Ibnu Ajurrum la yakunu sahibuha illa ma'rifah. Dan sahibul hal tidaklah berbentuk melainkan isim ma'rifat. Nah, ini hukum yang ketiga. Sahibul hal harus berbentuk isim ma'rifat. Yakni al ism alladhi ta'ti minhu al-hal la yakunu illa ma'rifah. Yakni isim yang hal menjelaskan keadaan isim tersebut tidaklah berbentuk melainkan isim ma'rifat. qad yakunu nakirah idza khussisa bil wasfi dan bisa jadi berbentuk nakirah sahibul halnya apabila dikhususkan ditaksis dengan adanya sifat atau naat ya boleh berbentuk nakirah jika disifati kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala fiha yufraku kullu amrin hakim amram min indina ya di malam itu diputuskan setiap perkara. Nah, sebagai perintah dari sisi kami kata Allah Subhanahu wa taala. Fasahibul hal amrin. Maka sahibul hal dalam ayat ini adalah amrin. Wahuwa nakirah dan dia nakirah sahibul halnya. Illa annahu khussisa biwasfihi bihakim. Hanya saja dia dikhususkan dengan disifati dengan lafat hakim. Amrin hakimin. Hakimin itu sifat atau naat bagi amr Nah, sehingga amr di sini nakirah dia sohibul hal namun disifati amrannya sebagai halnya. Qala waqad yakunu sahibul hal nakiratan mahdhah. Dan terkadang sahibul hal berbentuk nakirah yang murni, betul-betul nakirah, tidak dikhususkan dengan sifat atau diidhafahkan tidak. Tapi betul-betul murni nakirah. Itu bisa jadi datang idza dakhala alaihi nafyun au nahyun Ap apabila dimasuki oleh nafi atau nahi ini syaratnya bisa na sahibul hal nakirah yang murni apabila dimasuki oleh huruf nafi atau huruf nahi nahu contohnya maka rajulun dhahikan seorang laki-laki tidak tidaklah berdiri dalam keadaan tertawa walam yakum ahadun nahidha Nah, di sini pada contoh yang pertama wahikan adalah hal dinasob. Sohibul halnya adalah rojulun. Isim nakirah yang mahdhah yang murni tidak disifati. Dan di sini diperbolehkan dikarenakan dimasuki oleh huruf nevi yaitu yaitu ma. Huruf ma ma nevi. Nama Allah taala alam bisawab sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.